Ingkang saestu kula taati menapa ingkang sampun dados dawuh-dawuhipun. Saha boten kesupen panjenenganipun Bapak Kapolres Kabupaten Sukoharjo utawi ingkang mewakili Bapak Camat, Bapak Lurah, lan perangkatipun perangkat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. wonten ing dalu menika kita sakit kepanggihan silaturahim wonten ing majelis Hatmil Quran Al Hidayah ingkang kita wontenaken secara rutin setiap malam Rabu Kliwon. Mugi-mugi para rawuh sedaya majlis palenggahan Pulau lan panjenengan sedaya wonten ing dalu menika tansah pinaringan izin saha ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Saha kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan syafaatipun Al-Qur'anul Karim. Tansah pinaringan ilmu ingkang manfaat maslahah di wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. hadirin wal hadirat rahimakumullah wonten ing dalu menika ingkang badhe kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih menika babakan masalah urusan niat khususipun an niyatu fi halit ta'allum niat rikala kula lan panjenengan sedaya menika nyetep ilmu utawi pakdes ilmu Dada setunggalipun kenikmatan ingkang perlu kita syukuri. Setunggalipun kenikmatan ingkang saestu perlu kita syukuri. Inggih menika kula lan panjenengan sedaya menika diparingi kalian Allah Gajahi raos enteng rawuh wonten ing majlis-majlis ilmi. Menika sugalipun kenikmatan ingkang perlu kita syukuri. Kata piantun-piantun ingkang dipun paringi kesehatan, kata piantun-piantun ingkang dipun paringi kelunggaran. Piantun kata piantun-piantun ingkang dipun paringi kesempatan kelunggaran kesehatan. Namun kesempatan kesehatan kelunggaran kalau wau sok kadang kalau dipun manfaataken ingkang boten sak hukum. Namun alhamdulillah Kula lan panjenengan sedaya sak sampunipun dipun paringi kesempatan dening Allah, dipun paringi kesehatan dening Allah, sampun dipun paringi kelonggaran dening Allah, kelonggaran wekdal. Kula lan panjenengan sedaya ugi dipun paringi gadahi rahos enteng rawuh wonten ing majlis-majlis ilmu ingkang kados mekaten menika. Waktan ba'da waktin setiap saat. Kita rawuh melangkahkan kaki dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari ilmu pun Allah subhanahu wa ta'ala. Namun para rawuh sedaya monggo niat kula panjenengan sedaya khususipun rikala kula lan panjenengan sedaya pados ilmu menika dipun ingkang sak mestinipun. Sebab wonten hadis ingkang sangat-sangat populer. Iki menika innamal a'malu binniyat. Sejatosipun ngamal kula lan panjenengan sedaya menika gumantung kalian niatipun. Wa inna malikulli mri'im ma nawa. Piyantun menika badhe pikantuk saking Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang diniati oleh piyantun kala wau menika. Nah, kula lan panjenengan sedaya, para putra-putra kula lan panjenengan sedaya anggenipun nyecep ilmu sami ugi ilmu agami kalian ilmu umum menikah dipun tata niatipun. Supados mangke fadilah-fadilah hadis ingkang sampun asring kita mirengaken saged kita raosaken saestu para rawuh sedaya. Kados dene nggih nyuwun pangapunten mangsala kapori kon yal tami subihi ilma sahalallahu lahu tariqan fil jannah au kama qol Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anggenipun paring dawuh sinten kemawon engkang melangkahkan kaki dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari ilmu. Piyantun ingkang mekaten menika sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Bagi dipun paringi gampil dening Allah, lebet wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Dados kula lan panjenengan sedaya mlampah saking dalem riki melampah menika werni-werni ya. wonten ingkang melampah saestu mawi suku wonten malih sing gedhe ontel wonten malih sing cetater kendaraan wonten malih ingkang jadi juragan numpak bis wonten malih sing numpak kol wonten malih ingkang werni-werni wis numpak mobil mlebune di papak dikawal kados kula kala wau wis numpak mobil mlidu tampani ya langsung digoleki nggon sing ngarep lho niki masalahnya tidak sembarang orang orang namanya Niki termasuk masalah kabari kalau kami sufihi ilman sahalallahu lahu tariqan bilang jannah. Namun kula lan panjenengan sedaya menika badhe pikantuk ganjaran ingkang mekaten menika menawi minatipun leres. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kula badhe ngaturaken inggalipun dawuh ingkang kasebat wonten ing kitab taklimul Muta'allim. Kitab dasar wonten ing pondok pesantren pondok pesantren ala ahli sunnah wal jamaah. Yuwun pangapunten menawi para SMP, SMA, ya, nopo melih mahasiswa niki dipun takar kalian kitab taklimul Muta'allim. Niki insya Allah buatan enten kenakalan remaja. Lulusan lulusan di pondok pesantren itu buatan enten orek-orek. Wani kiting loh, wani kiting. Sanawiyah, aliyah di pondok pesantren, pengumuman lulus, orang masalah. Lulus orang masalah, buatan lulus orang masalah, orang pedih. Karena apa? Digodok selama tiga tahun, digodok selama enam tahun dengan kitab taklimul Mutakalim karya ulama besar. Buku akhlakul karimah untuk seorang pelajar sepanjang masa. Beda SMP SMA. Pengumuman mangke kula dulu bertani lulus mumet ra lulus lambi diorek-orek di saat itu guru menekan dan juga Allah tulisku ya memang ya Allah ya Allah polisi mumet lo tujuh lo lo kalau eh polisi kok dalil lo kok untung banget lo ini kok rawat polisi itu yang mau cek Quran niku yang bener ganjarannya loro yang salah orang kisah polisi muka jelek kah itu pengumuman pengumuman Tetapi kalau di pondok-pondok pesantren, apa perbedaannya apa? Kodo telung tahunnya, podo enam tahunnya. Karena di SMP dan SMA itu gak ada dasar etika. Uswatun hasanah. Kita taklimun mutalim panggilanipun pun ngaos ngawas Pak Yati, Pak Dede Dulu. lo ngaji datang beliau-beliau. Ini merupakan kitab dasar bagi di pondok-pondok besar. Apalagi nanti garda bangsa. Oh garda. Kok garda bangsa? Garda apa? Garda al-hidayah giliaan. Pemuda al-hidayah. Ya gini kitab taklimul muta'alim. akan diarahkan dia mau menjadi seorang pemuda yang baik itu yang bagaimana? Itu tentang kita taklimul muta'alif. Yang wonder yang kitab taklimul muta'alif menika dipun ngendikaken babagan masalah ini. lihat golek ilmu, lihat sekolah, lihat nyekep ilmu, lihat pengajian itu diatur. Nah, ulama matur ngeten Syaban belum hadir. Kita nyuwun teng Gusti Allah mugi-mugi mengke teng wulan Syaban kula nggih panjenengan paringi berkah. Semanten ugi ya Allah mugi-mugi kula panjenengan paringi saged menangi wontenipun wulan Ramadan. Niki naminipun donga ingkang dipun paringaken dumateng kula lan panjenengan sedaya saking para kesepuan-kesepuan kula lan panjenengan sedaya. Wonten malih nggih wiridanipun teng wulan Recep napa? Rabbi khfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi warhamni wa tub alayya. Dipun waos waktan bakda waktin. Ya Allah. Mugi-mugi panjenengan Paring pangapunten dumateng badan kula ya Allah. Kula selama menika kathah lepatipun ya Allah. Kula kathah dosanipun ya Allah. Rabbul firli. Mugi panjenengan paringi pangapunten dumateng pribadi kula ya Allah. Warhamni lan mugi panjenengan mugi tansah nresnani dumateng kula ya Allah. Dunia semakin kejam, Ning kula panjenengan tresnani ya Allah. Wa tub alayya lan mugi-mugi kula menika panjenengan paringi panjenengan tobat kula ya Allah panjenengan tampi wonten ngarsa panjenengan. Niki wiridan-wiridan ingkang mekaten menika perlu kita waos wonten ing wulan Rejab ngeten menika. Bukan tak takon hadis ni. Ono tuntunan ni pora. Ni ku bukan sah. Mungkin yang dah tak takon kuing orang dewi rizan. Bukan tak takon ni ku ni. Sing penting mudeng. Sing penting manfaat. Tor arti ni ni ku rak. Ye, sahi tu aja. Sahi. Mugi pang di batang pulau Gusti. Mungkin Resnani dumateng kula Gusti. Tobat kula panjenengan tampi Gusti. Niku asal mawon to ngoten niku. Mboten sah takon tuntunan. Mboten sah takon dalile. Akhir-akhir menika kula banyu kasli wong wiridan. Ya ini pun numpak kendaraan weruh polisi. Wedi yang kecekel takon kula Pak Dul Karim wiridane apa? Lah ya, padahal dia iki ra seneng wiridan. Ora tahu seneng wiridan, malah sok kadang kalau ana wong wiridan ku anyel. Lah tak takok iya, kowe butuh wiridan ki ngopo?" Lah kula nika mak kendaraan beton-beton beton-beton helm ini. Padahal nggon ngarep untuk Pak Dul Karim manten polisi niku. Lo butuh wiridan pun pripun carane maca napa? kula sukani. Kowe gelem purun Pak Zulkarim, tenang, ora usah takon tuntunan lho ya. Iki tuntunannya sing kok tuntunane Zulkarim. Jadi Pak Zulkarim napa? Kowe maca ping 11. Kendaraan sepateren terus kowe wis sasang jalan ora apa-apa lah. Kowe maca butuh ra weruh, weruh ra butuh. Pun apa? Jenengan pun apa? Butuh ra weruh. Weruh ra butuh. Niku saged padha maca Allah ping ikhlas. Wes to munio butuh ra weruh, weruh ra butuh. Tenang di tetapen Butuh ra weruh, weruh ra butuh. Butuh ra weruh. Niku mlaku niku blas Ora weruh tenang. Maksudnya napa niki butuh ra weruh-weruh ra butuh. Ya Allah, kula butuh mereka ya Allah. Mugi-mugi ora paribatan weruh ya Allah, muga-muga pas ora. ampun mang prakteknya lho niki ampun wong. Ampun. Jadi butuh ora weruh, weruh ora. Allahumma ngono wong pengaji ngono ngono kok dadak kita kami tuntunan endi terus sing penting iki jar yo ono manfaat e manfaat Ya jeng gribet saya ngeri meleh wirgane yo kayu yo kayumu yo kayu yo kayumu Yang penting ini sih nyuwun teng Gusti Butuh lah perlu. Ujian nangen butuh rawuh. Itu Butuh ra weruh, pernah butuh. itu itu niku. Pun niki niki mang amalnya dalam kondisi kepepet. waktu kepepet ngoten niku insyaallah dipun ijabahi dening Gusti Allah. Nah ini yang sampean buatan kepepet kepepet terus sengaja. aja. nang sama terjadi nang go helm, mbok wiri dan ngati jomble. Napa meleh polisine ya melu wiri dan butuh ra weru, ono ra butuh polisine ya ngono sisan lho ketekel malam di samping-samping dijaluk sime ditutuk karo pistol tenan. Terus monggo lah kula lan panjenengan sedaya salah. Dipun istirahat. mersani lah dawuh salah niku rak sapa wae salah. Loro salah, sehat, melarat, suge, Lungo salat nang omah rakyat salat pejabat Kiai salat santri lanang salat wedok salat. nonton perbedaan salat niku nonton perbedaan. Yang kiai mau maghrib toh. Terus pokoknya yang wis kena dawuh, kena wis balik, di saat itulah lima waktu. Niki dalam kondisi menopo kemauan. Pramila intisalun awamir wajitina bunawahi berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah menurut kemampuan. Yang waktu tidak mungkin ada rukhsah jamak, ada kosor, ada jamak kosor. Waktu sakit mungkin nggak bisa berdiri. Lajeng lenggah. Resah lenggah, turu miring. Resah turu miring, kedap kedip. Resah kedap kedip, salat ke rampung turu nawise. Ranggoten. pun di kemawon melarat juga, tetep. Ramila monggo jauh, jauh salat di dipun esok sampun asring babakan masalah salat kula aturaken. Kita bab kualitas salat awal waktu jamaah teng niki kualitas salat. Terus kula panjenengan sedaya ningkataken wudune pun sempurna poto dereng. Kehusukanipun sampun dipun tingkataken napa dereng. Dalam kondisi menapa lah? salat di pesantren. Ampun ngantos yo ngapunten, ngaji delok ben. Wis mbadalan ta niki? Salah keter. Niki bragel kalian Korea Utara. Kulon iku bar kepethuk wong sing iyik-iyik. didongake wong ra tekan ngoten niku kula bar kepethuk. Ngoten niku panjang ra kena ndongake wong wong liya ora kena, kok ndongake awake dhewe ora kena ndongake wong liya. Jareng usum bal banget. Ndongake awake kan trondolo. Trondolo. Muga-muga ya Allah Brazil menang. iki piye ya? Muga-muga Korea Selatan menang. Wis tak lakoni kok mu kok diarani becah piye to ya? Terus kono ngarani meleh ngopo? Eh, selawatan Mana manatipan musyrik, jarah kubur, musyrik, apa gerak umat Tetapi setelah kita mencari ilmu itu tentang itu, oh ternyata orang orang fitnah. Ramilah enten tiang dua ngapunten dia dua ngapunten, enten siang pengajian tiang kali. Tengah-tengah pengajian, ustaz pun mendikong. Tahdilan fitnah, kasihan fitnah, dia kubur musrik, minok mi, mitoni musrik. kocotan pustro. Terus apa mulai? Oh, sholawatan lah, nanti manfaat. Wong kon ngoten iki, lek jamaah sing teko loro niki wau, sing teko mbek 500 sang kudune sing wong loro niki sing dicitak kon. Kok titik kok bisnis iki ngopo kok? Kok titik bisnis titik ngusir ki apa? Apa ora ana sing sunat? Niku langsung sing dijile jawab, ono. Apa sing sunat? Ya cangkeme ustake tungkaan. Wong turku kabar kok ngoten iku ya Allah. Saking ya iki para rawuh sedaya. Ya, ini permasalahan-permasalahan dunia, tantangan-tantangan dunia semakin pepak semakin pepak kalau kita tidak belajar, kita akan kehilangan kontrol. Kita akan dihadapi zaman Lumien, zaman tahun 70 belum ada bank sperma. Muncul bank sperma. Ya mas boleh inggul kita bank sperma paslon. Bank sperma. Orang tetapi bisa. Akhirnya kalau buka kitab, ya, ya. khususnya di Nahdlatul Ulama di kota di ormas yang namanya Nahdlatul Ulama ini, oh, ini ormas yang paling top loh ini. itu Bukannya saya karena saya NU. Nusantara itu tanpa NU orang ganti. Lu yakin itu kalau betul jahe gawe. Nusantara, itu tanpa NU. Orang iso. Hanya jenengan mau nulis Nusantara tanpa NO. Ora iso, ora iso. Aja disepelekke NO ki ra iso disepelekke. Ngaku wong Nusantara kok ora gelem NO ki yo. Iya nek dadi Nusantara. Dadine Nusantara kok ora wong saya. Ya kok kadang kula bingung iki. Mula anak, ana polisi, anak wang, ditekan polisi, ditilang. Ini ibu pengantar polisi. Prit. Nah, saya ditilang itu, ngapain pak saya ditilang? Saya bawa SMK, saya pakai SIM, Ya, saya pakai helm. Mengapa kok saya ditilang? Jawabannya polisi efek aku gagak suwe mumet. Kowe pancen gowo SIM, STN ta mbok gowo, helm mbok go, jaket mbok go. Ning kok ora gowo fit montor kuwi lho, kok ora numpak montor. Kowe komplit, STN ta mbok gowo, helm mbok go. SIM gowo. jaket gak gawa nih kok melaku melaku yang dindi kue ngono kue tak tek kelaku risi kue kue oh ya yeah. niki sasaran tembak kula napa boten bab niku enten tiyang to jalan yo lah punten lho sak esli ngaku tiyang to ditakoni malaikat mungkar nasi Mau buka Atasipun napa niku? Sapa pangeranmu? Tiyang kala mau lho. Kleru kak, mulai kak. Kok takon aku kok maro buta, aku isih urip kok. Aku isih salat. Aku isih sedako. Aku isih poso. Aku isih pengajian. Aku isih jihad. Ini Allah Akbar. Kok buat takon ini maro buta ini ngomong. Kuwi pertanyaan khusus wong mati. Jawab ini mulai katenteng. Aku sebel baru gue. Gue salat, sodako, jihad, poso, neng randu gini mulu. Orang yang tidak punya ilmu itu persis mancet. Mulau tak tak tahu nih, marah bukan. Kowe ketoke jingklak jingklak ngono kuwi nang berhubung kowe iki goblok. Tak anggap malu. Ini polisi wan dia rasa dia rasa dia dia rasa member lah wah orang kok orang dua kendaraan kok orang dua jaket orang dua helm orang dua kim tiga tangan tangke tetek-tetek, kalau sebabnya apa polisinya sebelum ngono kok orang dua kendaraan orang empat kendaraan tekel deh hilang. kesalahan tidak bawa kendaraan ngeten itu Itu monggo. Kita mencari ilmu agama untuk mengajak masa depan. ini kita kali masih mandiluka, manabiyuka, maqiblabuka, manchakwaluka. Siap nggak kita menjawab? Ilmu kumon kulonan panjenengan sedaya sekolah teng SMP SMA untuk mendapat masa depan. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima katabat aydin nas. Dunia rusak, lautan rusak, bukan karena apa-apa, karena tingkah laku manusia. Sing pinter-pinter yang malah rusak dunia. Duburan-duburan, Dipercaya kok malah delok porno lho, lak nganyel ketan iki Lho enten apa mboten? Ini pertanyaan semakin macam-macam. Kalau kita tidak menatap ilmu, kita mentah tidak mendapat mencari ilmu, ini kita akan bingung. Ilmu umum kita cari, ilmu agama kita cari. rasa dibecak-becak kaya sing kula aturaken teng mriki ilmu umum karo ilmu agama iki kaya dene bendul karo silat. Penting pun di bendul karo silat. Penting kabeh, ya. Sing ngetok blugu ya bendul wae silat dileke. Rasa ngaku silat ya kalau ngapa ora rampung karo rawuh saya. Ini yang nanti dikur singot. Ya. Yang nyukur pringos, ya bendone selehke ganti silat. Iki padha pentingnya wong yang duwe bendo karo silat dewek. Tenang. Umum agama paham. Saya bisa ilmu umum, bisa. Tamat SMP, ayo kejar SMA-nya. SMA lulus, kejar kuliahnya. Ojo putus asa, Selama orang tua masih mampu membiayai kelolaan panjenengan sedoyo, akal kecerdasan kita mampu tuntut ilmu sepanjang masa. Niki tantangan saya aduh. Ini maksudnya buat Darul akhirah. Pertama mencari ridhonya pun Allah Subhanahu wa taala nomor kali untuk menatap masa depan agar kulolan panjenengan sedoyo sakit kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi. Ingkang nomor kali ini nomor tiga ini menika di samping kulolan panjenengan sedaya pados keluarga, pados kenikmatan kulolan panjenengan sedaya rikala talabul ilmi dipun niati izalatul jahli an nafsi menghilangkan kebodohan yang menempel pada diri kita masing-masing. Aku ki Bodoh wis nemplek nang awakku. Ah, aku tak sinau supaya bodohku ki mau ilang. Aku ra iso ngaji Quran. Aku tak nang al-hidayah. Hukum selapan pisan aku dituntun maca Quran secara benar. Kita hadir di sini. Wah, aku ra kenal selawat. Aku tak sowan Habib Syekh melangkahkan kaki kita dari rumah ke tempat-tempat itu dalam rangka menghilangkan kebodohan sing nempel teng awak kula lan panjenengan Ini Iki izalatul jahli anak Sebab menawi bodoh kula lan panjenengan sedaya menikah mboten kita ilangi piyambak. Kita tidak berusaha semaksimal mungkin Lah kula lan panjenengan sedaya mangke dados piyantun ingkang bodho. Menawi dados piyantun ingkang bodho, kula lan panjenengan sedaya isa mung dibu duri. Bodho kuwi kaya ke longa. Ya, iki pola. Joko Bapak Bu Juni ini saya mau ngelamun. Ngelamun. nyakal dok pembutuh nyakal dok nyakal niki pasti tak tetes ke kuasa pasal ya tak tetes ke kok tak ya. tetes ke terus jadi kudo mugo-mugo wedok terus wedok gede-gede gede-gede jadi babon ngan walu tak angkreke putuke walu terus putuke iki dadi babon kabeh ngedok itu, dua pintu dan itu, suge-suge tak tukok pe wedi. Wedi langsung manak itu. mana itu gede-gede gede gabe, jadi dua wedi pitung puluh tak tukok ke satu saja, Jadi satu saja mana itu. Wah, wah, main dua sapi itu, aku suge banget, jingklak-jingklak, gawon dong. terus pecah. Ah, ah. Joko Bondo, saya mau ngangut. Engkau jen, engkau jen, engkau jen. Uang iya kok yang rencana ngangut neng orang bekerja. Tapi kaya dene kok lidik nang kursi goyang. Obah neng Jangan lupa Wong kursi goyang niku ora obah mboten. Lho ngeten iya mboten. Nek ora tekan-tekan yo ya, wong mandek yo aja. Setapak demi setapak, sitik-sitik istiqomah jas. Ganteng kok iki goyang. Niki yo wong mandek. Ora terus. Niki Joko Budi. Pramila mogok kita datang di sini, kita hadir teng pengajian, kita jam itu esok mangkat sekolah, jam loro mulai, nanti sekolah lagi. Ini dalam rangka menghilangkan kebodohan. Jam loro rangkung, gak ngasar privat matematika, privat bahasa Inggris. Iki mata pelajaran yang paling angel tak sinau, aku tak les. Mata agama, pelajaran agama apa yang paling sulit, apa yang paling saya sulit Akhirnya ketemu Quran. Ayo lagi Quran. Menempel yang menempel pada diri kita. Kita kikiskan. Ojo nanti jadi wong bodoh orang rumah sani bodoh. Rajulun layak dari walayak dari Allahu layak dari wong bodoh neng orang rumah sani yang gak eh bodoh. Kuwi jenenge jahilun kan, goblok komplek. Mamira monggo. Sak sampunipun kula lan panjenengan sedaya sinau. Ya sinau, bodho kita ical saestu al jahil. kita dipergantas dening Allah al ilmu. Berarti kita sampun pitanto ilmu, sak sampunipun kula lan panjenengan sedaya pitanto ilmu, monggo niatipun dipun tambahi aku sinau iki teko yang pengajian iki Aku arep ngilangi bodohku. Yen bodohku wis ilang, aku dadi wong pinter, engko yen aku dadi wong pinter, aku arep ngilangi kebodohane masyarakat. Wa angsa idin juhal. Aku harap dakwah yang tengah-tengah masyarakat. Aku harap mulang yang anakku. Aku harap mulang yang adikku. Aku harap mulang yang tonggo separuhku tak tular ke ilmu-ilmuku tak tular ke. dengan penuh keikhlasan aku tak mulang rono tak mulang rono tak mulang rono supaya ne bodoh masyarakat ini mau hilang. ini ada misi dakwah aku sinau aku sekolah aku mangkat pengajian dalam rangka menghilangkan kebodohanku yang nanti kebodohanku wis diparingi ilang karo Gusti aku diparingi pinter, aku niat arep minta hati masyarakat. Tapi para alim ulama, para kiai zaman rubin pun ngojok ambil kok, priko, priko, priko. Tak sampuni pun wangsul wonten daerah pun kesel muta-muta wonten Dengan penuh keikhlasan, sok kadang kalau kebutuhan-kebutuhan pribadi dipun tilas demi pinteripun masyarakat. Menika para rawuh sedaya ingkang nomor lajengipun dipun niati menapa kula lan panjenengan sedaya melangkahkan kaki dari rumah ke tempat ini dari tempat satu ke tempat lain untuk mencari ilmu itu kita niati uddi menghidupkan agama wa itfa'il Islam melanggengkan Islam syiar Islam dengan adanya pengajian-pengajian yang semacam ini didahului dengan bacaan Al-Quran masyarakat dengar semua orang yang jalan lewat menyaksikan para pendengar-pendengar radio Al-Hidayah tengklosok-klosok kami ini mengasuh. itu akan menilai, ada nilai. Oh, berarti grogol supaya agama kuat. Islami kuat. Enten piyantun Jogja liwat meriki. Jalan meriki. Perso pulau lantan jenazah yang mawas Al-Quran Mulsari. Tiang Jogja kalau mau mantek, Apa kuwi sing diwaca? Ternyata wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ngantos dumugi wa amma bi ni'mati rabbika hadis Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Ini orang Jogja yang liwat kalau mau ngerenyuh ya Allah. Solo baru grogol. Wong oke nglumpuk sepuluh dungo saka Jogja kok ra ono ya. Sekedap Semarang teko. Nyopo ne ya Wong yo nglumpuk yang kono ngopo? Watini wa zaituni wa turisini na wa hadal baladil amin. Ternyata tahu bukti di wajah tahu global motor Quran pengajian ini akan dikenal sehingga kampung pulau Langpan dengan sedoyo menawi asli jadi pengajian-pengajian kang mekaten maca solawat dengan suara banter ternyata orang mau pengajian mau pidatonya sing banter orang pidatonya maca Qur'ane banter itu akan dikenang masyarakat sekitarnya bahwa di situ Islam itu agama subur orang pengajian maka saya kurang cocok tadi protokol mendikot acara inti jelas pun acara inti acara inti yo kataman Quran itu wae Ini betul Pak Soli. Bukan pengajiannya. Jatuh panjenengan maaf Al-Quran yang ter. Itu mengakibatkan dampak positif. Orang lain yang lewat itu mendengar bahwa mereka kumpul tidak apa-apa. Orang apa-apa. Uang kumpul orang semua, Mau Quran kok. No problem. Orang melihat jamaah sholawat ribuan di lapangan, penggalan, penghotel, Kabeh sing liwat akhirnya punya perasaan, oh kuwi maca selawat. Desa yen kumpul kumpul, meneng neng. Wong sing ketemu meneng neng. Iki sing liwat mesti. Iki aku kan kok nglumpuk-nglumpuk lah. pemilikun Habib Syekh lalu mau sholat. Ribuan semacam itu jalan di stop sehingga ada jalan yang masih diberi jalan separuh jalan mobil tetap lewat itu yang naik mobil itu punya perasaan ya Allah uang oke semene kok mau jualan sholat dah ayam me dah api eh yang yang ini kiko nang kampungku apalagi Al-Quranul Karim dibaca ini menunjukkan ibqa'ul ihya'uddin wa ibqa'ul islam. Teng kampung-kampung doyan panjenengan sedaya ingkang kelasipun cilik am. Masjid malam semua yasinan banter. Dipimpin satu orang jamaah mengikuti. Mungkin di rumah ada masjid tahwilan semua illallah, la ilaha illallah. dengan suara yang keras. Ini orang lewat ini akan mengatakan, kui motor ya ilah ilallah. Kui kumpulan kumpulan sing api. Orang lewat bahkan mengatakan, wah ini Islam kuat, agama ini kuat. Ngono kok orang itu. Ya tak tungkak tengah, gimana kalau Duniki para rawuh sedaya kula lan panjenengan sedaya rawuh ngeten niki sampun dihaki ikhlai kalimatillah. Kula rawuh lan panjenengan sedaya rawuh teng mriki menika sampun dihitung kalian Gusti Allah. tidak sudah meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, mungkin hujan bukan jadi halangan. Mungkin besok ujian tetap teguh aku dalam rangka istighosa nyuwun yang Gusti Allah di tempat yang mulia ini dalam bacaan yang mulia ini aku nyuwun itu masuk jihad Pramilo monggo majlis-majlis pengajian yang semacam ini baik itu yasinan tahlilan manakiban salawatan istighosa majlis khotmil Quran menikah monggo kita kembangkan kangge bentengi agami kula lan dengan sedoyo. Cara membela agama siarkan Islam ini dengan kegiatan-kegiatan yang kondusif. Dengan bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan berbagai orang di situ dengan bacaan-bacaan yang seragam. Semua membaca Al-Quran, semua membaca takmit, membaca tahlil, membaca takbir, membaca salawat dan lain-lainnya dalam rangka istighosah minta kepada Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi Indonesia tinggal dipun paringi pepadang dening Allah Subhanahu wa taala. Mekaten para rawuh sedaya ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat maslahah fid wa dunya wal akhirah menawi wonten kekiranganipun CS kula nyuwun pagming pangapunten بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan zakira وبلدا صالحا ورزقا واسعا وعملا صالحا مقبولا اللهم انقلنا والمسلمين والحاضرين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن العسر إلى اليسر ومن الشر إلى الخير ومن ومن السقم إلى الصحة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم والقرآن ولا تجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل الزير والطغيان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Praktek burun? Praktek burun. Kalau kita sudah diberi seseorang membalas yang lebih baik. Dalu niki sakit praktek? Kok wedi loh? Kurun boten? Boten gerundel? Saya itu? Kurang nyuwun pun panjenengan nih. orang ini tak jadi ide, tenang pucete nganti ra umum ya Allah. Dul Karim mboten gadah watak jaluk jis. Ningin dikeki tak tampa ngoten mawa. Purun jenengan damel sae tiyang. Purun. Bales nggih purun. langkong sae nggih purun. Saestu ya. Lillahi taala sedanten purun buatan grunjel. Bismillah ya. Kula suwun sedanten mawon, sedanten tanpa kecuali sing nyuting kita. Sing teng wingking nggih kula aturi. Dimeneng monggo. Monggo dimeneng. Tapi cepat, sing cepat mawon wektale pun meh meh. On. On. Niki mungkin nyakit disunting apik banget ini, Kon sing wingking nyekel pundake ngarep. Enggak, enggak. Terus, cepat. Cepat. Sing ngarep mboten sah nyekel ora nyekel. Niki lah, niki ngeten. Lah, ngeten. Ngeten. Lah, ngeten. Lah. Pun nape banget niki. Pun, payung buri maju. Pun nggih. Sing ramai lu niki mengke sok gelo lu. Iya. Pun. Pun nggih. Pun siap buat penang salinton. Pun. Kula turi maca sami kula subhanallah ping 33. Nggih. Monggo subhanallah, monggo bareng. Subhanallah, subhanallah. Terus terus terus sing banter monggo. Kalih tangane mijeti. Subhanallah. Terus terus monggo. Subhanallah. Sing banter, sing banter. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Sing banter no. Subhanallah. Sing wiji sing ya sing banter. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Ini mungkin yang jutaan yang mijiti. Subhanallah. Subhanallah. Kalau ini kita hidupkan di tengah-tengah masyarakat semacam ini nyeneng gitu. subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah pon balik kanan balik kanan eh. niki panjenengan pun disukani tiyang sae balese kudu luweh Maca alhamdulillah sing tidak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah nganti glegeken di ya ora Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pun alhamdulillah. Ya. Ketok nyeneng kita nggih. Ya, niki mangke bar niki kondur kesel ilang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa azabil akhirah Allahumma inna nas'aluka ilman nafiah wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa waladan shaliha wa rizqan wasi'a wa amalan shalihan maqbula Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal istiqamah Allahumma arzuqna husnal khatimah wa sallimna min su'il khatimah Ya Allah, mugi-mugi engkang sami rawuh menika ya Allah panjenengan paringi panjang yuswa fi taatillah pinaringan rizki ingkang halal mubarokah pinaringan keturunan ingkang sholih lan soliha pinaringan badan sehat wal afiah mbok menawi wonten ingkang nembi ngalami pepeteng mugi inggal panjenengan paringi pepadang ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin wa bi syafaatil qur'anil azim wa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.